Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sudri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eh, ikhwani fidin wa akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan usia dan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama belajar mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah ya, kitab Asyamail Al-Muhammadiyah wal Khosais Al-Safawiyah ini merupakan kitab yang khusus menerangkan sifat dan uh, keterangan berkenaan hal ihwal Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi usaha kita untuk mengenal lebih dekat bagaimana sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita sampai pada hadis yang ke-8 dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-9. Wa bi isnadi ilal Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala musannifu rahimahullah. Hadatsana Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'farin qala hadatsana Syu'bah an Simak ibn Harbin قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما دليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب Kola koli lahmil mil akib. Jadi ini adalah hadis yang ke sembilan, Itu ya. Hadis yang uh, kemarin kita ini masih di bab yang pertama gitu ya bab tentang sifat fisik Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. maka kita akan artikan hadis yang ke-9 ini. Jadi Musanif mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad Ibnu Musanna ya ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ja'far ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Simak Ibni Harb ia berkata aku mendengar Jabir Ibni Samurah radhiyallahu anhu ia berkata karena Rasulullah SAW doli alfam ya Rasulullah SAW itu adalah doli ulfam kemudian ashkal al ain dan manhusul akib berkatalah Syu'bah ya aku bertanya kepada Simak apa itu doli ulfam ya apa maksud dari doli ulfam, maka Jabir berkata, ya, uh, ya eh, Syubah ber, bertanya kepada Simak, ya, kemudian uh, Simak menjawab, Azimul Fam, ya, rongga mulutnya besar. Taip. Azimul Fam itu rongga mulutnya besar. Kultu, aku bertanya kembali kepada Eh, simak ya, coba. Ma ashkalul ain. Apa itu ashkalul ain? Kemudian uh, ia menjawab tawilu syakil ain. Ya, kelopak matanya panjang gitu. Kultu ya. ma manhu sulakib. Uh, eh, Syobah bertanya kembali, apa itu manhusul Uh, Kemudian kola ia berkata, koli lullah milakib. Daging bagian tumitnya sedikit. Itu ya. Jadi ini keterangan nomor kesembilan ya. dari hadis berkenaan dengan uh, eh, halki Rasulullah SAW yang sifat eh, fisik Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke sepuluh wabihi ilaihi qala haddatsana Hanad bin Asari yeah. قال حدثنا أبصر ابن القاسم عن عشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إدهيان وعليه خلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر الله ما شاء الله ya uh, eh, Musanif berkata telah menceritakan kepadaku telah menceritakan kepadaku Hanad ibnu Asari ia berkata telah menceritakan kepadaku Absar ibnu Qasim daripada Ash'ath yaitu Ibnu Sawal daripada Abu Ishaq daripada Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu ia berkata aku melihat Rasulullah sallam ya eh, yakni Jabir ibnu Samurah ini melihat Rasulullah sallam pada malam yang terang dihiasi rembulan. Ya. Allah. Wa alaihi hullatun hamra. Pada saat itu Rasulullah SAW mengenakan pakaian berwarna kemerahan. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Maka aku melihat ke arah beliau dan ke arah rembulan. Falahu indi ahsanu minal qamar. Maka aku melihat beliau lebih indah lebih elok daripada rembulan. Sallallahu alaihi. Okay. Maka kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sempurna dari segi fisik maupun kepribadian. Hadis yang ke-11 Wabihi ilaihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Humayd ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq Qala sa'ala rajulun al-bara' ibn azibin radhiyallahu anhu. Akana wajhu Rasulillah sallallahu misla saif? Qala la bal misla al-qamar. Allah. Ya. Ini hadis yang ke-11. Berkata Musanif telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Waqi' Ia berkata telah menceritakan kepada kami Humaid ibn Abdurrahman Ar-Ru'asi daripada Zuhair daripada Abu Ishaq ia berkata seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara ibn Azib apakah wajah Rasulullah SAW itu seperti pedang mislah saif Baro menjawab la tidak ya bal mislah qamar bahkan seperti rembulan Allah ya jadi maksudnya apa Eh, di sini di penjelasan di Fathul Bari dikatakan ya qauluhu ucapan Al-Bara eh, Ibn Azib dan pertanyaan kepada beliau begitu ya mislat saif ya, seperti pedang Ola di uh, Al-Bara Ibn Azib berjawab la bal mislal qamar ya mislal qamar seperti bulan seperti rembulan maksudnya adalah nasa ila aroda annahu misla saifi fituli. Maksudnya apakah wajah Rasulullah SAW itu eh, panjang, lonjong gitu ya seperti pedang atau tidak gitu. Faradda alaihi al-bara faqala bal misla al-qamar. Ya. Maka maksudnya adalah al-bara itu menjawab dengan jawaban bal mislal komar seperti seperti uh, rembulan gitu. Bal itu kan lil idrob ya. Untuk meluruskan gitu ya. Tidak ya, tapi seperti rembulan. Ai fitadwir. Ya. Baik. Maksud uh, seperti rembulan itu adalah uh, wajah beliau agak kebulatan ya Taib. Ya, jadi wajah beliau agak kebulatan, ya bukan lonjong gitu ya. Wa yuhtamal ayyakuna arada misla sayfi fil lama'an. Ya. Uh, ah, wasikol ya. Jadi uh, bisa juga ya yuhtamal ya. Ada kemungkinan bahwa maksudnya adalah wajahnya seperti pedang dalam hal uh, ini apa terang seperti cahaya pedang gitu. Fakola maka ia menjawab bal fauqozalik. Baik. Bal fauqozalik kata Al-Bara Ibn Azib. Yang betul adalah lebih daripada seperti uh, sinar pedang ya. Yang betul seperti sinar rembulan. Allah. Lihat bagaimana para sahabat memuliakan dan mengagungkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam sifat fisik beliau. Baik. Tidak mencela beliau, ya. Tidak mengatakan beliau dekil atau uh, eh, pucal ya, tidak. Baik, bagaimana para sahabat beradab dan menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW dengan uh, menjaga uh, marwah beliau begitu ya. Dan ini apa adanya para sahabat ya, bahwa betul uh, Rasulullah SAW itu tampan dan uh, bercahaya bagai rembulan. Baik. Kemudian hadis yang ke-12 Hadis yang ke-12 berkata musannif rahimahullah wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman ibn Sal qala hadatsana Nadr ibn Shumail an Salih ibn Abi al Akhdar an ibn Shihab an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama sigu min fiddah rajul asy-sya'ri Taib. Berkata Musanif telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al-Masahifi Sulaiman Ibn Salm telah menceritakan kepada kami An-Nadur Ibn Shumail daripada Salih Ibn Abil Akhdar daripada Ibn Shihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata eh, sesungguhnya Rasulullah SAW itu abiyat berkulit putih dan cerah ya. Ka'annama sigo min fiddah Seakan-akan beliau diciptakan, dibuat dari perak atau platina. Rojila syari dan beliau memiliki rambut yang bergelombang ya, tidak tidak keriting dan tidak lurus. Baik. Hadis ini Hasan. Ya. Baik. Kemudian ini sudah difahami. Kita masuk kepada hadis yang ke-13. Berkata Musonif, wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Alais ibnu Sa'ad kita lihat catatan kakinya Baik. Akhbarana Alais ibnu Sa'ad an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridu alayya al-anbiya' فإذا موسى عليه السلام درب من الرجال كأنه من رجال الشنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام Faida akrobu man ra'aitu bihi syabahan dihiyah. Baik. Ini menarik hadis ini. Ini menceritakan tentang uh, penampakan uh, fisik para nabi ya. Jadi hadis ke-13 ini Musanif berkata telah menceritakan kepada kami Kutaibah ibnu Sa'id ia berkata telah mengabarkan kepada kami Alais ibnu Sa'ad Fakih Misr ya. Kemudian daripada Abi Zubair, daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridu alayyal anbiya", ditampakkan kepadaku penampakan para nabi. Faida Musa alaihi salam, maka aku melihat Musa alaihi salam itu adalah dorbun minarijal. Ya, Ka'anahu min rijali syanu'ah. Jadi kata Nabi Salam Nabi Musa alaihi salam itu adalah eh, merupakan sosok yang langsing dan ramping ya. Durbun rijali. Kita lihat di sini di dalam setelah kakinya qauluhu durbun rijal huwal khafiful lahmi al mamshukul mustadiq gitu ya. Jadi intinya langsing dan ramping gitu dia terlihat seperti dari kaum Syanu'ah. Kaum Syanu'ah itu adalah salah satu kabilah dari Yaman, gitu ya. E, qauluhu min rijali Syanu'ah, asyanu'ah ala wazni fa'ulah minat taqozus wa huwa kasratu taqozus. Ail bugdi lil asya wa ta'affuf minha. Ya. Warijalu syanu'ahum hum qabilatun minal Yaman <laughs> Jadi uh, uh, apa? Bisa juga diartikan maksudnya adalah shanuah itu uh, merupakan ini apa? merupakan sifat bagi orang yang mudah marah gitu ya. Syanua. Baik. <laughs> Wa ra'aitu Isa bin Maryam, aku melihat Isa ibn Maryam alaihi salam ya. Maka di antara hal yang mesti kita tegaskan bahwasanya Isa itu adalah ibnu Maryam ya. Baik. Walaisa ibnullah ya. Dan bukan bukan eh, putra Allah gitu ya. Jadi ini yang mesti ditegaskan eh, bagi kaum muslimin tapi merupakan putra Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man raaitu bihi syabahan Urwah ibnu Mas'ud uh, aku melihat Isa ibn Maryam salam maka yang paling dekat kemiripannya dengan Isa adalah dari orang yang pernah kulihat adalah Urwah ibni Mas'ud. Lantas aku melihat Ibrahim salam maka yang paling dekat kemiripannya dengan Ibrahim dari orang yang pernah kulihat adalah sahabat kalian ini, ya. Sohibukum, yakni nafsahu, yaitu adalah Rasulullah SAW sendiri. Waru'aitu Jibril alaihi salam, maka aku melihat Jibril alaihi salam. Fa'idha uh, eh, akrobu man ra'aitu bihi syabahan ya. Maka yang paling dekat kemiripannya dengan Jibril dari orang yang pernah kulihat adalah dihya ya Dihya Al-Kalbi. Kila dikatakan Dihya ini adalah sahabat yang ganteng ya. Baik. Maka uh, aku melihat Jibril ini mirip dengan Dihya dalam salah satu penampakan uh, apa? penyerupaan ya. Itu menyerupai di Dihya. Baik. Kemudian uh, Coba kita baca satu hadis ya. Satu hadis lagi insyaallah. Berkata musannif rahimahullah wa bihi ilahi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Basyarin al-ma'na wahid qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id bin al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqul Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhuli. Qala ka kana abyad malihan muqassada. Ya. Taib. Kana abyad malihan muqassada telah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibni Waqi dan Muhammad ibni Bashar. Ya. ya, maknanya satu. Mereka berdua berkata e, telah mengabarkan kepada kami Yazid ibni Harun daripada Sa'id al-Jurairi. Ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidaklah tersisa di muka bumi ini seorang pun yang pernah melihat beliau selainku begitu ya. Memang beliau adalah sahabat terakhir ya yang meninggal ya Abu Tufail. Kultu aku berkata yaitu Said ya. Said Al-Jurairi berkata sifhuli uh, eh, deskripsikanlah atau sifatkanlah seperti apa beliau kepadaku. Maka butuh file menjawab, e, beliau adalah seorang yang berkulit putih dan indah. Malihan mukossoda. Dan seorang yang pertengahan. Begitu. E, berkulit putih dan e, apa malihan e, sangat tampan begitu ya sangat elok dan pertengahan maksud pertengahan itu adalah beliau sempurna dari segi fisik ya. Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Tidak gemuk dan tidak kurus. Rambutnya tidak lurus dan tidak keriting, begitu ya. Itu Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan insya Allah ini eh, adalah hadis yang terakhir yang kita baca mudah-mudahan eh, bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah yang membuat kita semakin cinta dengan sosok baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.